Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua Alhamdulillah Di malam Jumat ini Kita bisa bersama-sama Untuk duduk meneruskan pelajaran kita Terkait dengan pembahasan Al-Aqidah dan masih dalam pembahasan tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Kita masuk pada tingkatan yang ketiga yaitu al-ihsan, tentang ihsan. Telah lewat pengertian tentang ihsan yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepada Allah bentuknya adalah <clears throat> orang tersebut anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah <clears throat> seakan-akan engkau melihat Allah dan kalaupun engkau tidak melihat Allah yakinlah Allah Maha melihatmu sehingga orang yang muhsin yang berbuat ihsan dia selalu merasa muraqabah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> sehingga jadilah pendorong dia beramal adalah semata-mata mencari wajah Allah taala <clears throat> tidaklah dia meninggalkan perbuatan maksiat tidaklah dia meninggalkan perbuatan angkara murka karena takut kepada manusia atau ingin dilihat oleh manusia Namun dia mengetahui Semua itu karena dilihat oleh Allah Dan karena semata-mata takutnya dia kepada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia akan mendapatkan roh daripada ibadah dia Apa roh daripada ibadah? Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah <clears throat> Di dalam kitab Nuniyahnya wa ibadatul rahman ghayatu hubbihi ma dhulli abidihi huma qudbani <clears throat> dan ibadah kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah <clears throat> ghayatu hubbihi adalah puncak kecintaan seorang hamba kepada Allah ma dhulli abidihi bersama dengan merendahkan diri dan menghinakan diri orang yang beribadah kepadanya huma qutbani maka itu merupakan poros daripada ibadah Sekali lagi Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi dan beribadah kepada Ar-Rahman yakni Allah yang Maha Pemurah merupakan puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala banyak Yang disebut dengan Asma'ul Husna Memiliki nama yang sangat banyak Di antara Asma'ul Husna Yang khusus bagi Allah adalah Ar-Rahman Yang maha pemurah Dialah Allah Ar-Rahman yang maha pemurah Memberikan rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya Yang muslim, yang kafir, yang taat, yang maksiat, yang baik, yang jahat, semuanya diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau ibadah ataupun tidak ibadah, maka dia akan diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau berdoa, tidak berdoa, Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kepadanya kelonggaran hidup dan seterusnya. Sehingga Bukti kalau kita cinta kepada Allah yang sifatnya demikian adalah kita menghamba kepadanya. Kita merendahkan diri kepadanya bukan karena mencari harta, bukan karena mencari dunia. Karena dunia itu Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Mau taat, tidak taat. Mau sholat, tidak sholat. <clears throat> Mau berdoa ataupun tidak dan seterusnya orang tersebut tetap akan mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Sehingga membuktikan kecintaan dia kepada Allah Maka dia pun mau beribadah kepada Allah yang maha rahman Bukan karena dorongan dunia dia beribadah Namun karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak cukup sekedar cinta kepada Allah namun juga ma'dzulli abidihi. Orang kalau cinta selalu ingin dilihat oleh yang dicintai tidak? Selalu caper ya apa tidak? Cari perhatian. Nah, barakallahu fikum. Allah memperhatikan kepada hati kita. Apa yang diperhatikan oleh Allah kepada diri-diri kita? Nah, kalau mungkin seorang lagi gandrung, maka akan dilihat, akan dia mencari apa yang disenangi oleh orang yang saya gandrungi. Oh ternyata wajah yang bersih, maka dia akan pelihara wajahnya. Oh yang dia senangi kalau saya memakai pakaian-pakaian yang rapi, dia akan selalu berusaha berpakaian rapi. Demikian pula orang yang cinta kepada Allah, dia harus mengetahui apa yang akan Allah lihat darinya. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk jasad kalian yang tegap, yang bungkuk, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang ini seterusnya tidak. Bukan ini yang Allah lihat. Naam. Wala ila suarikum, tidak pula kepada paras-paras wajah kalian. Yang mancung, yang pesek, yang terus seperti ini. Tidak dilihat yang demikian. Walakin akan tetapi yang duru Allah melihat ila qulubikum wa amalikum. Kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ikhlaskah di dalam ibadah? ikhlaskah hati kita di dalam melakukan suatu amalan atau tidak? 6. Ikhlaskah kita di dalam melakukan suatu amalan atau tidak? Dan juga adalah a'malikum amalan kalian dilihat oleh Allah apakah kita betul-betul melakukannya dalam keadaan tunduk kepada syariat Allah atau tidak. Sehingga di sini inilah ibadatul rahman puncak daripada kecintaan kepada Allah kita mau beribadah kepada Allah dengan dasar cinta kepada Allah bukan karena dalam rangka mencari harta dan juga barakallahu fikum ma'adulli abidihi dengan kita merendahkan diri kepada Allah maka itulah poros daripada ibadah sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menerangkan dalam kitab Riyadhus Salihin dalam babul ikhlas maka hendaknya seorang di dalam beribadah kepada Allah harus terkumpul padanya tiga perkara di dalam hatinya seorang di dalam melakukan salat seorang dilaku, di dalam melakukan ibadah semuanya walaupun mungkin mencari harta sekedar kasab sekedar kasab berusaha mencari harta dia harus barakallahu fikum menjadikan tujuannya tiga perkara akan agar bisa menjadi nilai ibadah. Apa itu yang pertama adalah niatul imtisal. Kita niat dalam rangka untuk melakukan, mempraktekkan apa yang Allah perintahkan dan Allah inginkan dari kita. Nah, kenapa Anda sholat? Karena kita ingin mempraktekkan apa yang Allah perintahkan. Yakni tidaklah imtisal, kecuali kalau kita tunduk kepada syariat Allah. Yang kedua, niatul ikhlasi lillah, niat melakukannya semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bahwasanya orang tersebut melakukannya dengan niat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam beribadah Rasul telah menyatakan Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini dan beliau juga mengatakan sallu kama ro'aitumuni usolli Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah dan beliau mengatakan man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asoban nusuk. Barang siapa yang sholat seperti sholatnya kami, yang menyembelihnya seperti penyembelihan kami, maka barakallahu fikum, maka dia telah benar di dalam ibadahnya. Demikian pula di dalam mencari penghidupan duniawiyah. Baik itu usaha, dagang dan sebagainya. Karena Rasul mengatakan, Man ghoshana falaysa minna orang yang membuat penipuan di dalam usaha, membuat ghish, kamuflase dan penipuan bukanlah bagian dari kami. Barakallahu fikum. Sehingga ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang namanya orang yang ihsan. Selalu melihat dia betul-betul ingin mempraktekkan apa yang perintahkan Allah. Dia dorongannya ikhlas dan berusaha meniru Rasul sehingga seolah dia akan selalu melihat bagaimanakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang dia sekarang ada di atasnya. Itulah ihsan. Dan orang yang seperti inilah mereka itulah orang-orang yang akan Allah nam jadikan sebagai penghuni-penghuni jannah. Dikala orang-orang Yahudi berkata Allah kisahkan kisahnya orang Yahudi ucapan mereka dalam Al-Qur'an la yadkhulul jannah la yadkhulunal jannata illa man kana hudan aw nasara mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali kalau orang tersebut adalah beragama Yahudi atau Nasrani ini pengakuan mereka maka Allah bantah ucapan tersebut tilka amaniyuhum itu kan sekedar angan-anganmu belaka. Kulhatu burhanakum ingkuntum sodikin. Katakanlah mana bukti kalian kalau kalian menjadi penghuni surga nantinya apabila kalian jujur? Jalan menuju surga mengikuti jalan Rasul, maka Allah terangkan, "Bala man aslama wajahu wa huwa muhsinun, fala khaufun alaihim wa lahum Bahkan sesungguhnya orang yang dia itu kum, yakni bala man aslama wajhah mengislah yakni menyerahkan dirinya hanya kepada Allah yaitu ikhlas wa huwa muhsinun dan dia dalam keadaan ihsan yakni sesuai dengan contoh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam maka itulah orang yang akan diterima dan tidak tertimpa pada mereka rasa takut dan kesedihan hati di kemudian harinya. Masyiral muslimin rahimani wa Ihsan di dalam kehidupan bentuknya ada dua. Ihsan kepada Allah yakni dengan cara tadi. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga orang yang ingin berbuat ihsan selalu ingin mengkaji, mencari petunjuk Nabi. Bagaimanakah ajaran Nabi yang benar? Sudahkah pas aku di dalam beribadah? Sudahkah pas aku di dalam mencari penghidupan? Dan seterusnya. Ini yang pertama ihsan kepada Allah bentuknya selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-ihsanu lil khalqi. Ihsan kepada makhluk hamba-hamba Allah. Ihsan kepada hamba-hamba Allah terkumpul dalam tiga perkara yang Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada Abu Dhar dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang kemudian disimpulkan oleh para ulama ihsan kepada makhluk bentuknya ada tiga yakni yang pertama badlun nada yakni memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hamba Allah kita berusaha memberikan kebaikan dan sebaik-baik kebaikan yang bermanfaat bagi mereka adalah memberikan hidayah jalan siratul mustaqim menunjukkan jalan yang benar yang bisa menyelamatkan mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yakni ilmu agama yang dan amalan yang soleh ini yang pertama memberikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah yang kedua bentuknya kaful adza, menahan diri dari menyakiti dan mengganggu hamba-hamba Allah. Menghindari, menahan diri dari menyakiti dan mengganggu hamba-hamba Allah. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajh, yakni talaqatul wajh, selalu bermuka manis kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara ini terangkum dalam husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sehingga ihsan kepada makhluk adalah kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma ketika keduanya menjadi delegasi beliau maka beliau menyatakan <clears throat> <clears throat> ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Eh ihsan kepada Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik kalau engkau telah terjatuh kepada kemaksiatan dosa-dosa ataupun kejahatan segera iringi dengan perbuatan kebaikan bertaubat dan juga melakukan inabah kembali kepada syariat yang benar karena tamhuha itu semua akan menghapus kesalahanmu yang telah lalu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Maka inilah ihsan kepada manusia. Sehingga mereka orang-orang yang ingin mencapai derajat muhsin hendaknya selalu berusaha memperbaiki diri untuk berakhlak yang mulia. Mashiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibahas oleh para ulama tentang akhlak yang mulia. Apakah itu akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia adalah akhlak yang sesuai dengan akhlaknya Rasul sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Pertimbangan akhlak yang mulia dikatakan mulia kembalinya kepada akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Sehingga akhlak yang mulia hiya makanat alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min halin min al ahwal fi halin min al ahwal yakni akhlak yang mulia adalah akhlak yang di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu keadaan daripada keadaan-keadaan yang ada semua akhlak yang di situ ada tuntunan ataupun benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada padanya, maka itulah akhlak yang mulia. Bukanlah akhlak yang mulia dengan pertimbangan kebaikan di sisi manusia. Mashiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mana dalil yang menerangkan tentang hal ini? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam, Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul adalah orang yang betul-betul di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang mulia. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat al azab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Sehingga di sini akhlak yang mulia kembalinya kepada keadaan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di atasnya. Sebagai contoh, termasuk akhlak yang mulia adalah orang tersebut bertauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, menjauhi perbuatan syirik. Berarti kalau seandainya seorang tidak mau berbuat syirik, bersamaan manusia yang banyak melakukan perbuatan syirik. Walaupun orang tersebut menyelisihi manusia, tetap dia dikatakan memiliki akhlak yang mulia. Memiliki akhlak yang mulia. Tidak dikatakan orang tersebut akhlaknya tidak bagus karena tidak mau rantang runtung bersama kita melakukan perbuatan syirik. Maka ini tidak benar. Karena akhlak yang mulia adalah akhlak yang sesuai dengan Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaulah seandainya akhlak tersebut diukur dengan pertimbangan manusia, maka niscaya kita akan menjadi sesat dan menyimpang dari siratul mustaqim. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala telah menerangkan wa in tuti man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka niscaya engkau akan menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang mulia sekali lagi adalah akhlak yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan yang harus menyesuaikan dengan apa yang ada pada manusia. Sisi yang kedua, kalau kita harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh manusia, itu menjadi akhlak yang mulia, maka ketahuilah yang namanya keinginan dan keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan tercapai. Keinginan memenuhi keriduan manusia adalah tujuan dan puncak yang tidak akan bisa dicapai. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan Ridhan nasu ghayatun la tudrak. Keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Bukankah demikian? Orang mengatakan, engkau janganlah demikian, engkau janganlah demikian, kita ikuti. Ternyata sebagaimana kata pepatah, ati ngerokoh rempela. Ya apa tidak? Ya, demikian ating ngerokoh rempela. Kenapa? Karena kebanyakan manusia adalah tidak mau mengikuti jalannya Rasul dan tidaklah mereka mencemooh orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul bukan karena mereka tidak bersama manusia namun karena keimanan yang ada dalam hati-hati orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala menyatakan wama naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Tidaklah mereka manusia nakomu menjadi murka dan jengkel kepada para pengikut Rasul melainkan disebabkan illa ayyuminu billah disebabkan karena mereka beriman kepada Allah yang al-aziz yang maha perkasa lagi maha terpuji sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ini salah satu contoh contoh yang lainnya seandainya seorang dipaksa melakukan ritual-ritual ibadah yang itu merupakan menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang melakukan satu amalan di dalam agama ini dalam niat ibadah yang tidak ada contoh dari Rasul maka itu tertolak sehingga orang tersebut tidak mau mengikuti acara-acara ritual ibadah yang tidak sesuai dengan Rasul bersamaan kebanyakan manusia menghidupkannya Apakah orang tersebut dikatakan tidak memiliki akhlak yang mulia? Jawabannya justru dia memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul tidak mencontohkan di dalam ibadah, maka kita tidak melakukan. Karena kalaulah itu kebaikan, tentu beliau telah mendahuluinya. Tentu beliau telah mencontohkannya karena beliau dalam hukum syariat suatu amalan yang menjadi kebaikan pada hak beliau adalah wajib walaupun pada umatnya kadangkala sunnah namun pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya adalah wajib karena beliau wajib untuk menerangkan baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Masyiral muslimin rahimani wa Sebagai contoh yang lainnya dari akhlak yang mulia adalah apa yang ada di atasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah Allah Taala membatasi pergaulan antara laki-laki dengan wanita. Tidak diadakan pergaulan yang bebas sehingga tidak mengenal lawan jenis ataupun tidak mengenal norma-norma sosial. Namun dibatasi dengan adanya pernikahan. Dengan adanya pernikahan sehingga pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan pertama adalah dengan lawan jenis yakni laki-laki dengan wanita terpenuhi rukunnya ada kedua mempelai seorang laki-laki dan seorang wanita ini rukun yang pertama rukun yang kedua adanya di sana wujudul wali adanya wali dari kaum wanita dari sang calon mempelai wanita adanya wali. Siapakah walinya? Walinya adalah bapaknya atau pamannya atau saudara laki-laki sekandung dengan dia atau sebapak. Kalau tidak ada, maka barakallahu fikum dari anak laki-laki pamannya, asobahnya, seterusnya. Barakallahu fikum kalau tidak ada sama sekali, barulah walinya berpindah kepada hakim, yakni petugas yang ditunjuk oleh pemerintah kita. Dan tidak mengapa orang tua atau wali yang asli menyerahkan mewakilkan kepada siapapun yang dia ridhoi walaupun itu kepada hakim secara langsung. Naam, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Naam, syarat yang ketiga dimasukkan oleh para ulama adanya mahar, adanya akad ijab kobul, adanya akad ijab kobul. Naam, adanya ijab dan kobul. Nah, sekarang seandainya ada orang diajak diajak oleh sebuah kelompok setelah ngaji maka sama tokohnya dipasangkan dengan fulan sudah nikahlah engkau oh orang tua saya tidak ridho gampang yang penting nah lihatlah tanpa wali tidak mengapa maka ini bukanlah akhlak yang mulia seandainya dia menyelisih perintah orang yang memerintahkannya walaupun juga seorang yang dia muliakan maka dia tidaklah tergolong orang yang durhaka karena dia mengikuti apa yang diarahkan dalam agama. Barakallahu fikum. Terus bagaimana pula kalau seandainya mereka yang terjatuh kepada menikah sesama jenis atau cinta kepada sesama jenis, maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ini adalah sejelek-jelek akhlak. Sejelek-jelek akhlak baik secara akal sehat ataupun secara syariat. Secara akal sehat adalah sejelek-jelek akhlak tidak mungkin yang namanya seorang menikah dengan sesama jenis karena tujuan di antara menikah adalah memiliki keturunan. Mungkinkah sesama jenis akan memiliki keturunan? Jawabannya tidak. Secara akal adalah tercela yang seperti ini. Yang kedua, secara fitrah manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan pasangan yaitu dari lawan jenisnya ada laki-laki ada wanita. Allah taala berfirman ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Nam, wahai manusia kami jadikan di antara kami ciptakan kalian dari pasangan laki-laki dan kaum wanita. Dan Allah taala berfirman wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah kami menciptakan kalian berpasang-pasangan di dalam hidup kalian, laki-laki dengan wanita, supaya kalian merasa tenang terhadap adanya pasangan hidup tadi. Mashiral muslimin rahimani wa Sungguh telah terjadi hal tersebut di zaman Nabi Lut alaihi salam di mana mereka menyelisi fitrah, akal dan juga syariat. Hidup menikah berpasangan dengan yang sesama jenis wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Sehingga dalam istilah bahasa Arab, mereka orang yang demikian disebut kaum Luti, yakni orang yang mengidap penyakitnya kaumnya Nabi Lut. Yang ini menyebabkan laknat Allah turun kepada mereka. Laknat Allah turun kepada mereka. Dan lisan-lisan mereka menuduh orang-orang yang ingin berbuat akhlak kebaikan, bagaimana menikah dengan lawan jenis dan dengan wali, apa kata mereka? Innahum unasun yatatoharun. Kata mereka, mereka orang yang ahlaknya enggak baik, sok suci. Sok suci. Nah, jangan munafik kata mereka ya, sok suci. Tidak. Itu sebagaimana tuduhan kaumnya Nabi Lut alaihi salam kepada para nabi dan rasul mereka. Nasallallahu salama wal afiyah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kita menasehatkan kepada diri-diri kami pribadi dan kaum muslimin seluruhnya maka marilah kita pelihara diri-diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dan tetangga kita serta muslimin untuk tidak terjatuh kepada akhlak yang sangat rendah ini, akhlak yang sangat berbahaya yang bisa menjadikan turunnya laknat Allah dan adab Allah kepada muka ke muka bumi ini. Yakni jangan membiarkan ada di antara kita yang mereka itu punya kecondongan kepada sesama jenisnya. Namun sesama jenisnya nasallahu salama wal afiyah. Nama asyiral muslimin rahimani wa Sebab yang paling pokok mereka terjatuh kepada hal demikian bukan karena semata-mata kekecewaan duniawiyah, namun yang paling pokok karena lemahnya iman mereka. Lemahnya iman mereka sehingga kalau kita ingin membenahi keadaan adalah benailah mereka untuk mau belajar kepada akidah sahihah karena inilah jalan keluar dalam seluruh permasalahan. Kembalilah kepada al-akidah sahihah, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salafus soleh yang dibimbing oleh para ulama dari masa ke masa, generasi demi generasi yang Allah datangkan sebagai at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantara contoh akhlak yang mulia yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di atasnya, namun dilalaikan oleh manusia, yakni ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Nah, sekarang jenengan disalami sama wong wadon yang dia itu punya kedudukan, berwajah cantik dan seterusnya, terus nyalami, tidak mau apa katanya? Wong nggak tahu ah adab, wong nggak tahu ah akhlak. Bagaimana itu? Ya apa tidak? Padahal bukan demikian. Akhlak yang mulia adalah ketika kita di dalam keadaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di atasnya itulah akhlak yang mulia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita yang bukan mahramnya. Dan beliau mengatakan dengan makna bahwasanya seandainya salah seorang di antara kalian ditusuk dengan besi dari neraka ini lebih baik daripada harus menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Sehingga di sini seandainya ada enam hal yang demikian maka barakallahu fikum kita tidaklah termasuk orang yang tidak menjaga akhlak, justru memelihara akhlak. Hanya saja yang mungkin menjadikan momok di antara manusia karena munculnya orang-orang khawarij, munculnya kaum takfiriyin, orang yang mereka ngaku-ngaku mengikuti jalannya Rasul, ngaku-ngaku mengikuti sunnah Rasul, namun ternyata hanya sepenggal saja. Di mana sisi yang lainnya mereka kembalinya kepada hawa nafsu, yaitu mereka itu adalah orang-orang khawarij, orang-orang yang padanya ada pemikiran khawarij terorisme Gampangnya terorisme itu salah satu sempalan daripada khawarij. Nah, khawarij ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam qaumun yaqra'un al-Qur'an. Mereka rajin membaca Al-Qur'an, namun la yujawizu ila tarakhihim. Tidaklah lewat Al-Qur'an tersebut kecuali sekedar kerongkongan saja. Mungkin sekedar memperbagus suara mungkin sekedar memperbanyak barakallahu fikum bacaan namun tidak pernah dipahami artinya, tidak pernah dipelajari tafsirnya, tidak pernah diamalkan kandungan-kandungannya sehingga hanyalah di kerongkongan mereka. Dan orang-orang Khawarij mereka menampakkan sebagian tuntunan Rasul namun mereka menolak tuntunan yang lainnya yang banyak. Orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij mereka teroris. Nah, namun bertingkat-tingkat sikap ekstrim yang ada pada mereka. Dan yang menjadi pembahasan bukanlah tentang sampai pada terorisnya. Namun pemikiran teror, pemikiran khawarij itulah yang harus kita waspadai. Baik pada diri kita ataupun keluarga kita atau orang lain. Orang dikatakan khawarij Nah, atau pemikiran khawarij bukan dilihat dari atribut pakaian bukan dilihat dari warna dan juga barakallahu fikum tanda-tanda yang ada pada mereka namun dikenal dari pemikiran ideologi yang ada pada mereka inilah orang khawarij apa di antara tanda atau ideologi mereka di mana ideologi orang khawarij kembalinya kepada tiga perkara. Orang khawarij kembalinya kepada tiga perkara yang pertama adalah takfirul muslimin. Mereka mengkafirkan muslimin yang tidak dalam golongan mereka. Dengan alasan dibuat-buat karena kalian tidak bayat kepada amir pimpinan kami. Nah, ini diantaranya sempalan-sempalannya. Nah, semua jamaatul bayat berarti ada pada mereka pemikiran khawarij walaupun kadangkala belum sampai derajat khawarij. Nah, yakni barakallahu fikum mereka mengkafirkan orang di luar golongannya. Muslimin di luar golongannya kafir. Nah, ini yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pemikiran mereka yaitu al-khuruj al hukam. Mereka memberontak kepada para penguasa. Dengan dalih bahwasanya penguasa mereka kafir. Di antara slogan ataupun Yel-yel mereka yang selalu diserukan adalah penguasa negeri kita bukanlah penguasa muslim namun kafir. Kenapa? Karena inil hukmu illa lillah. Mereka mencetuskan adanya bahwasanya hukum harus dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau tidak ditegakkan hukum Al-Qur'an, maka berarti orang tersebut adalah kafir menurut versi mereka. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalaulah mereka jujur, kalaulah mereka jujur, Al-Qur'an ditegakkan tentu mereka lah pertama yang akan dikenakan hukuman. Akan dikenakan hukuman. Karena ternyata mereka sebagiannya tidak sholat Karena mereka betul-betul menjadikan rusaknya muka bumi ini Dengan melakukan akidah-akidah yang sesat Menyebarkan pemahaman-pemahaman yang keliru dan membahayakan. Nah, sehingga di sini Ba'asyiral muslimin menjadi ciri tanda yang kedua adalah mereka memberontak kepada para penguasanya yang hak. Sehingga yang terakhir di antara tanda daripada orang-orang khawarij ideologi mereka adalah tahlil dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Sehingga mereka dengan mudahnya melempar bom, dengan mudahnya mereka membuat kekacauan, peperangan dan seterusnya. Karena apa? Karena didasari dengan keyakinan mereka selain golongan mereka telah kafir, pemerintahnya adalah kafir, juga halal darah mereka sehingga tidak peduli siapapun yang diperangi, siapapun yang mati, dalih mereka adalah yang penting kita membela agama kita. Sungguh kata para ulama, malil islami nasoru mereka tidaklah sekalipun menolong Islam Tidak pernah menolong Islam Karena lihatlah dengan jihad ala mereka Apakah Islam terbela? Tidak, justru menjadi celak dan cacat Nah barakallahu fikum Lihatlah apakah dengan perjuangan yang mereka lakukan Islam menjadi tinggi terangkat Tidak, justru menjadi momok dan direndahkan oleh manusia Nah masyiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Itulah sifat orang-orang khawarij Sehingga mereka tidaklah berada di dalam akhlak yang mulia. Nah, tidaklah berada dalam akhlak yang yang mulia. Walaupun mungkin sebagian mereka memiliki akhlak, walaupun sebagian mereka memiliki perangai yang baik, namun dari sisi yang lain mereka tidaklah muhsin, berbuat ihsan kepada Allah kepada hamba karena tidak melakukan syariat sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan tadi tidak bersalaman dengan sesama atau yang lawan jenis yang bukan mahramnya. Kadangkala sebagian orang menyangka kalau orang yang ngaji tidak salaman berarti mengka mengkafirkan. Tinggal ditanya saja. Anda mengkafirkan saya ya? Oh tidak. Karena jenengan bukan mahram. Oh berarti tidak khawarij orang ini, ya. Namun kenapa Anda nggak mau salaman? Jenengan najis. Nah, misalnya ya, lah ini berarti yang seperti ini ada padanya benih-benih pemikiran khawarij. Benih-benih pemikiran khawarij yang nanti berhujung kepada salah satu dari tiga perkara tadi. Ima mengkafirkan muslimin di luar golongannya. Ima memberontak kepada para penguasanya. Atau bisa jadi barakallahu fikum orang tersebut akan menghalalkan darah orang lain muslimin yang lainnya. Nah, nasallahu alaihi ini ma'asyiral muslimin rahimani warakullah Peganglah sebagai kaidah pemikiran pokok mereka sehingga kita akan memahami cabang-cabangnya dengan mudah. Apapun namanya, apapun warnanya, kalau ada pada mereka ciri ini, ada pada mereka benih-benih khawarij. Kalau terkumpul padanya semuanya, berarti mereka betul-betul khawarij. Nama asyiral muslimin rahimani warakullah itulah akhlak yang mulia. Sehingga akhlak yang mulia kembalinya kepada dua perkara yakni atau ihsan, ihsan kepada Allah dengan beribadah, tunduk kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wasalam, dan ihsan kepada hamba Allah adalah dengan dia memberikan akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada dalam keadaan tersebut. Nah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka nasihat terakhir dari Syekh rahimahullah, fal mu'min maka seorang mukmin hendaknya mahu wal aslah selalu melihat apa yang lebih baik bagi dirinya yakni ketika mau melakukan suatu suatu ibadah suatu amalan Rasul menyetujui tidak wah perkara dagang aja kok demikian iya namun ternyata dagang anda ini Barokallahu fikum ada perkara yang tidak diridhoi syariat apa seperti tadi? Melakukan ghish, melakukan kamuflase dan tipu daya. Ini tidak diridhoi syariat. Lihatlah, iya namun dagang Anda itu melakukan perbuatan ainah. Perbuatan ainah yakni sandiwara di dalam berdagang. Seorang dia itu riba, kalau riba tahu ya, ngerenten, ya, ngerenten tahu ya. Ada orang dia enggak mau ngerenten. Namun aslinya tetap riba. Itulah aina. Datang A kepada B. Kalau dia mengatakan, ya B, hutangi saya 10 juta, nanti tak kembalikan 12 juta. Ini namanya rent, renten. Jelas ya? Nah, supaya tidak ketahuan, berbuat aina. Si A datang ke B. B, tolong aku pinjami 10 juta. Langgong apa? Buat beli mobil kurang 10 juta atau motor lah kurang 10 juta ya. Maka ya sudah aku beli saja si B tadi. Aku belikan saja yuk Aku belikan kepada engkau 10 juta ya. Sudah dibeli atau begini saja. Kau dalam rangka apa? Oh sudah gini aja. Motormu, motornya mu si A tak beli 10 juta ya. Ya. Tak beli 10 10 juta. Nah, gini atau bukan kalau fikum si B kau kepengen apa? Kepengen motor. Ya sudah. Motorku itu kan ada. Kau hutang saja 10 juta. Ya. Kau hutang saja 10 10 juta, ya. Ini gambaran pertama. Gambaran pertama demikian. Kau hutang 10 juta. Nah, kebanyakan inah itu intinya ini bersandiwara. Si A dengan si B si A ingin meminjam kepada si B 10 juta, dia ingin uang. Nah, namun dikelabui. Nah, si B ini ingin untung, ingin untung. Nah, maka barakallahu fikum ditanyalah si A, kau kepengen apa sebetulnya pinjam uang tersebut? Aku itu kepengen barang sesuatu, motor taruhlah. Toyib, kalau begitu marilah kalau begitu begini saja aku beli motormu 10 juta kepada si A aku beli motormu 10 juta ini ya kuserahkan uangmu kontan 10 juta ya setelah itu si A tadi yang si B tadi yang telah mendapatkan motor ini kuhutangkan motormu eh, kuhutangkan motorku ini kepada engkau 12 juta dicicil nah sekarang hutang apa ini? Lah ini namanya aina bersandiwara. Dan itu banyak dan banyak cabangnya daripada gambaran-gambaran jual beli dengan cara aina maka ini hendaknya diperhatikan masyiral muslimin rahimani warahmatullah karena ini juga yang menjadikan rendahnya dan hinanya kaum muslimin. Rasul mengatakan idza tabayatum bil ainah wa waraditum bizar'i wal atna wa tabatum atna bal baqar Salatallahu alaikum dhullah la yanzi'u ankum hatta tarji'u an dini, ila dinikum. Allah Ta'ala Rasulullah bersabda, kalau kalian telah berjual beli dengan cara ainah satu cabang daripada model ribawiyah. Nah, dan kalian telah tersibukkan dengan pertanian dan kalian ridho dengan peternakan-peternakan watarok tumul jihad dan kalian meninggalkan berjuang di jalan Allah belajar ilmu agama mengamalkannya mendawakannya kalian tinggalkan sallallahu alaikum Allah akan campakkan jatuhkan kepada kalian kehinaan jadi hinanya muslimin bukan karena miskinnya namun karena lari dari agamanya hinanya muslimin bukan karena ketidak apa ketinggalan teknologinya bukan namun karena tidak mau kembali kepada agamanya Allah timpakan kepada mereka kehinaan la yanzi'u ankum tidaklah akan terangkat kehinaan tersebut lihatlah upaya-upaya dicoba, upaya-upaya diandal di apa? digerakkan dan seterusnya, tetap muslimin kelihatannya hina, hina-hina karena belum kembali kepada agamanya. Kata Rasulullah SAW tidak akan terangkat kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mau kembali kepada tuntunan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam perka, eh, dalam pertemuan berikutnya insyaallah masuk pada tentang hadis Jibril alaihi salam yang hadis yang panjang dan memiliki faedah yang sangat banyak mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati kita sebagai wadah ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amalan yang soleh sehingga dengan duduknya kita di sini betul-betul menjadi amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan cerahnya hidup ini dan menjadikan barokahnya negeri ini serta mudah-mudahan